بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab was Sunnah. Kita masih dalam pembahasan kitab Shalah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari Masalah yang keempat Dari bab yang keempat Dari kitab sholah Kita masuk pada masalah yang kelima Al-mas'alatul khamisah Masalah yang kelima fi wajibatiha tentang wajib-wajib salat yaitu gerakan atau zikir yang wajib di dalam salat Wajibatuhah samaniyah Wajib-wajib sholat ada delapan Alal qaul Menurut satu pendapat Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz Sebagaimana dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah <clears throat> Wailah di sana Sebagian para ulama yang lain menyebutkan lebih dari delapan wajib-wajib sholat. Nah. Kemudian tabtul sholatu bitarkiha amdan yang akan batal sholat jika meninggalkan wajib-wajib solat secara sengaja. Wahada aydan alal kaul. Ini juga menurut satu pendapat bahwasannya meninggalkan wajib-wajib solat secara sengaja solatnya batal. Seperti misalkan tidak membaca subhana Rabbil azim, tidak bertasbih ketika ruku' sengaja. Maka sholatnya batal. Karena meninggalkan wajib-wajib sholat Cara sengaja Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat Jika itu wajib-wajib sholat ya, Maka meninggalkannya baik secara sengaja atau tidak sengaja ya, tidak membatalkan sholat. Nah, yang membatalkan sholat ya, ketika meninggalkannya adalah dalam hal rukun-rukun sholat. Ketika rukun sholat yang dia tinggalkan ya, baik sengaja atau tidak sengaja, ya, maka sholatnya batal. Hanya saja dalam wajib-wajib sholat, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, ya, maka dia berdosa dan sholatnya tetap sah. Dan jika tidak sengaja, lupa ya, atau yang lainnya, maka dia tidak berdosa ya. dan akan terangkat dengan sujud sahwi. Nah, <clears throat> dan ini insya Allah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Awasannya sholatnya tetap sah. Walaupun meninggalkannya dengan sengaja, hanya saja jika sengaja maka dia berdosa. Tapi sholatnya tetap sah Jika tidak sengaja maka tidak berdosa Dan bisa terangkat dengan sujud sahwi Baik, <clears throat> Adapun yang di sini Dipilih pendapat yang batal sholatnya Jika meninggalkan wajib-wajib sholat dengan sengaja Kemudian watas kutu sahwan wajahlan dan gugur kewajiban gugur kewajiban menjalankan wajib-wajib solat karena lupa wajahlan atau karena jahil bodoh belum tahu mungkin baru masuk Islam ya. nah atau dalam masuk Islam tetapi nggak belum pernah belajar, ya. gugur kewajiban wajib-wajib sholat ya. seperti doa ruku, doa sujud dan lain sebagainya sahwan karena lupa wajahlan atau karena jahil bodoh. Nah, beda dengan rukun. Kalau rukun layak ya, tidak gugur kewajiban. Baik lupa atau nggak sengaja atau jahil bodoh. Tidak gugur kewajiban menjalankan rukun-rukun sholat. Sehingga jika tidak dikerjakan rukun sholatnya, batolat sholatuh batal sholatnya. Ada wajib-wajib sholat, nah, maka gugur dengan sebab lupa atau jahil, bodoh. nah, dan jika lupa dia akan terangkat juga dengan sujud sahwi. Atau tersempurnakan dengan sujud sahwi. Wajibulis sahwi anha sujud sahwi. Dan wajib untuk melakukan sujud sahwi karena asahu karena lupa. Karena lupa menjalankan wajib-wajib sholat. Taib. <clears throat> Dan perlu di ingat antara perbedaan antara rukun dengan wajib ya. harus tahu ya. sehingga nanti tidak tertukar hukumnya hmm. rukun-rukun sholat sudah berlalu eh, pembahasannya ada berapa kemarin hmm? kurang lebihnya 15 ditambah dengan sholawat atas Nabi 15 rukun-rukun sholat Yang semua ini jika salah satunya tidak dikerjakan Maka batal sholatnya Tidak bisa Naam Hanya terangkat dengan sujud sahwi tidak Tetapi harus mendatangkan Rukun tersebut itu harus mengerjakan rukun tersebut. Nah, beda dengan wajib-wajib sholat. Ya. Wajib-wajib solat sholat, naam, tasbut, ya. gugur kewajibannya karena sebab lupa atau karena sebab jahil. Akan tetapi wajib untuk sujud sahwi karena sebab lupa. Nah. Baik, Nah, baca insya Allah cukup waktunya. Sujud apa? Ah? Hmm. hmm? Lah. Nah. Itu tasyahud awal. Tasyahud awal nggak ada solawat ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. hanya sampai pada an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kafin, cukup sampai di situ. Tasyahud awal. Nah, sebagian para ulama berpendapat menambahkan solawat, namun ini sunnah, ya, bukan wajib. Menurut pendapat yang adanya solawat pada tasyahud pertama. Namun yang roji insya Allah Naam tasyahud pertama Naam padanya tidak ada solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Sehingga Biasanya imam agak cepat tasyahud pertama Karena mungkin dia berpendapat tidak ada Solawat nah, Dan ini yang sahih Yang rajih nah, Wal adillah fi hadha kathirah ya, Dalil-dalilnya banyak. Ya ala adami sholawat yaitu atas tidak adanya solawat pada tasyahud yang pertama. Yang dimaksud dengan solawat atas Nabi itu hukumnya rukun adalah tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Ini yang hukumnya rukun. Baik. Nah. <clears throat> Kemudian fal farqu bainaha wa bainal arkan Kemudian perbedaan antara wajib-wajib sholat dan rukun-rukun sholat. Anama nasiya ruknan lam tasih sholatuhu illa bil ityani bih. Orang yang lupa terhadap salah satu rukun dari rukun-rukun sholat maka sholatnya tidak sah kecuali dengan mengerjakan rukun tersebut. Amma manasiya wajiban Adapun orang yang lupa salah satu wajib wajib sholat Ajza'a anhu sujudus sahwi Maka mencukupi baginya dengan sujud sahwi sah solatnya Naam kemudian dia wajib sujud sahwi Fal arkanu awkad minal wajibat Dan rukun-rukun solat itu lebih awkad Lebih wajib ya, Lebih harus ya, dikerjakan Daripada wajib-wajib solat Wabayanuha 'ala nahwil ati. Dan penjelasan wajib-wajib solat adalah sebagai berikut. Al-ula yang pertama Jami'ut takbirat Ghairu takbiratil ihram Semua takbir Takbir di dalam sholat selain takbiratul ihram. Nah. Baik. Berarti selain takbiratul ihram hukumnya adalah wajib bukan rukun. Kalau takbiratul ihram yaitu takbir di awal salat ya, itu hukumnya apa kemarin? Rukun. Tapi selain itu, selain takbir itu maka hukumnya wajib. Wa huwa ma yusamma bitakbiril intiqal dan takbir-takbir inilah yang dinamakan dengan takbir al-intiqal. Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Nah, dalam satu rakaat ada berapa takbir berarti? Takbir hendak ruku, Kalau bangkit dari ruku Sami Allah liman hamidah ya. Takbir hendak sujud ya. Kemudian takbir bangkit dari sujud Takbir untuk sujud lagi ya. Kemudian takbir Untuk rekaat ke berikutnya nah, Berarti berapa takbir? Ada lima Takbir dalam setiap rokaatnya. Atau kalau tadi takbir untuk rekaat berikutnya nggak dihitung, berarti hanya ada empat. Nah, takbir ruku, kemudian takbir hendak sujud, bangkit dari sujud, nah, sujud lagi, nah, kemudian bangkit dari sujud lagi. Ada lima berarti. Nah, bangkit dari bangkit dari sujud. Ada lima. Ya. Ada lima takbir yang wajib pada setiap rokaatnya. Apa dalilnya? Liqaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Kata beliau ra'aitun nabiyya sallallahu ala alihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'udin. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku melihat Nabi sallallahu ala alihi wasallam bertakbir pada setiap bangkit atau pada setiap turun ya, atau ketika berdiri atau ketika hendak duduk. beliau bertakbir. Artinya setiap gerakan satu ke gerakan yang lain beliau naam barengi dengan takbir. Al hadis diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Kemudian faqad wadhaban nabiyyu sallallahu ala alihi wasallam alaihi. Dalil yang lain adalah karena takbiratul intiqal tersebut ya, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam secara terus-menerus, secara muwadhabah, secara terus-menerus. Ila an mat sampai beliau meninggal. Setiap sholatnya mesti dalam Eh, perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain dalam sholatnya beliau bertakbir. Fakat kala sallallahu dan Rasulullah sallallahu telah bersabda, solu kamaro aitumuni usolli." sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan beliau terus melakukan hal yang demikian. Artinya dalam setiap sholatnya beliau bertakbir dengan takbir takbiratul intiqal ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Nah, kalau seandainya hukumnya sunnah, maka bisa jadi sekali-kali Rasulullah SAW meninggalkannya. Ya, sekali-kali Rasulullah tidak takbir takbiratul intiqal, tidak bertakbir ketika intiqal berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain untuk menunjukkan sunnahnya. Namun tidak ada riwayat bahwasanya beliau meninggalkan takbiratul intiqal. Bahkan yang ada adalah terus menerusnya Rasulullah SAW dalam sholatnya seperti ini. Ya. Ini menunjukkan wajibnya takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal lafadznya adalah seperti takbiratul ihram. Ya. Allahu akbar. Ini lafadznya. Dan tidak sah ya, jika diganti dengan lafat-lafat yang lain. Misalkan Ar-Rahmanu Akbar misalkan. Kan juga nama-nama Allah. Nah, tapi al-ibadah tauqifiyah, ibadah itu tauqifi, berhenti di atas dalil. Nah, enggak ada dalilnya Ar-Rahmanu Akbar dalam pengucapan takbir. sehingga wajib dan harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh menggantinya dengan lafaz yang lain. Bagaimana dengan hukum mengangkat tangan ketika takbir? Nah. Baik di sini tidak disebutkan eh, mengangkat tangan sambil bertakbir. Nah. Lil khilafi ya karena adanya perselisihan sebagian berpendapat wajib dari wajib-wajib sholat ya. nah sebagian berpendapat dengan pendapat yang lain nah, atau sunnah dan di sini tidak dimasukkan dalam kategori wajib-wajib sholat ya. bahkan dimasukkan dalam kategori sunnah-sunnah sholat sebagaimana nanti dalam masalah yang keenam. Nah, khilaf para ulama ada yang mengatakan wajib ya mengangkat tangan hukumnya, ada yang ada yang mengatakan sunnah. Nah. nanti insya Allah pembahasan mengangkat tangan akan kita bahas pada eh, sunnah-sunnah sholat ya. Apakah bertakbir dulu kemudian mengangkat tangan ataukah mengangkat tangan dulu kemudian bertakbir ya ataukah bareng-bareng ya eh, apakah sedada apakah se eh, sebahu ya apakah naam eh, sejajar dengan telinga ya ya insyaallah pembahasannya nanti pada masalah yang keenam Demikian pula insya Allah pembahasan istiftah ya, doa istiftah ya. Naam di sini tidak dimasukkan dalam kategori wajib-wajib sholat Tetapi dimasukkan nanti pada masalah yang keenam Sunnah-sunnah sholat Dan ini pun terdapat khilaf Ada yang mengatakan istiftah wajib Ada yang mengatakan istiftah sunnah Kemudian setelah istiftah baca at-ta'awud. Ya, dan ini hukumnya wajib. Ya, berdasarkan ayat atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala jika hendak membaca Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dan orang yang mau membaca Al-Fatihah berarti mau membaca Nah, ayat dari kitabullah ya. Maka wajib untuk beristiazah atau berta'awud Karena hukum ta'awud sebelum kiroah, sebelum membaca hukumnya wajib Baik di dalam sholat atau di luar sholat nah. Dan ini yang rojih bahwasanya ta'awud wajib hukumnya hanya saja berselisih apakah ta'awud ini dalam setiap rokaat ya, Ataukah cukup di rokaat pertama ta'awudnya. Nah, sebagian mengatakan cukup di rokaat pertama ta'awud. Sebagian mengatakan pada setiap rokaat. Setiap sebelum membaca Al-Fatihah. Harus berta'awud. Nah, fi khilaf. Namun, nam at-ta'awud ya, sebelum membaca atau al qiroah ya, hukumnya adalah wajib. Dan ini yang rajih berdasarkan ayat tadi. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Kemudian setelah at-ta'awud nah, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sir. Nah. Kemudian membaca Al-Fatihah hukumnya apa kemarin? Nah, rukun. Baik. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah apa? Hmm? Membaca Ayat atau surah ya. Enam dari Al-Qur'anul Karim. Pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dan apa hukumnya itu? Hmm? ikhtalafa ulama fi. Para ulama berselisih. Sebagian mengatakan sunnah dan ini yang dipilih dalam kitab ini nanti akan dibahas pada sunnah-sunnah sholat. Nah, sebagian mengatakan wajib dan ini yang insya Allah. Kenapa? Karena Naam Rasulullah sallallahu alaihi alaihi. Beliau terus-menerus melakukannya setiap sholat maghrib, isya, ya, nah ataupun subuh, pasti setelah membaca al-fatihah beliau membaca surah atau ayat. Nah, taib dan beliau ber, uh, beliau bersabda, kamar itu muni, soli solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Nah, terus menerusnya Rasulullah melakukan hal tersebut menunjukkan wajibnya. Nah, jika hukumnya adalah sunnah maka mesti sesekali Rasulullah SAW meninggalkannya ya, untuk menunjukkan naam sunnahnya. Tapi beliau melakukan secara terus menerus. Yudawim alaih yang ini menunjukkan wajibnya. Nah, karena beliau berfir, eh, bersabda, "Sallu kamaru aitumuni usalli. Nah. Ada wasahi anahu wajib. kiroah membaca ayat atau surah setelah Al-Fatihah pada rekat pertama dan kedua hukumnya adalah wajib. Nah, alas sahih menurut pendapat yang sahih. Nah. Sehingga tadi di awal kita katakan bahwasanya wajib-wajib sholat. Naam. Para ulama berselisih padanya. Ada yang mengatakan cuma delapan, ada yang mengatakan lebih. Nah, termasuk tadi tambahannya adalah E, kiroah membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. Setelah membaca surah atau ayat, kemudian bertakbir. Dan ini hukumnya apa tadi? Hajib. Hukumnya wajib karena termasuk takbiratul intiqal. Nah. Taib. <clears throat> Kemudian setelah takbir apa? Ruku. Ya. Dan ruku hukumnya apa? Rukun. Nah, udah berlalu pembahasannya. Hukumnya adalah rukun. Kemudian ketika ruku ya, dia membaca doa Subhana Rabbiyal Azim ini masuk pada nomor yang empat ya, Nomor yang keempat nah, Ini mestinya di nomor yang kedua nah. ya. Membaca doa ketika Ruku Subhana Rabbiyal Azim Maha suci yang maha agung ya. Sekali ini hukumnya apa? Wajib. Nah, ini hukumnya wajib dari wajib-wajib sholat. Yang jika ditinggalkan, ya, maka dia harus sujud sahwi. Yang wajib adalah marrah wahidah sekali saja dan disunahkan untuk membacanya lebih dari satu kali. Bacaan lebih dari satu kali hukumnya sunnah. Yang wajib adalah satu kali saja Kemudian setelah membaca doa ruku nah, Dia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Sebagaimana yang tertera dalam nomor dua di sini Kita baca Athaniyah yang kedua kaulu sami Allahu liman hamidah membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah mendengar nah, hambanya yang memujinya. Nah, ketika bangkit dari ruku' sami Allahu liman hamidah. Lil imami wal munfarid. Dan yang membaca sami Allahu liman hamidah adalah imam dan munfarid. Imam dan orang yang sholat sendirian. Amal makmum, adapun makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Hanya saja dia langsung membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Setelah imam membaca sami Allahu liman hamidah. Maka makmum hanya cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Apa dalilnya bahwasanya sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam dan munfarid? dan ini hukumnya wajib. Li hadis Abi Hurairah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertakbir ketika berdiri untuk salat. Itu takbiratul ihram. Summa yukabbiru hina yarka. Dan beliau bertakbir ketika hendak ruku'. Sumayakul kemudian beliau setelah ruku beliau berkata sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah ketika beliau mengangkat e, tulang punggungnya dari ruku. Sumayakul yaqulu wa huwa qa'im kemudian beliau Naam berkata sambil berdiri ya, selesai ruku sami Allahu liman hamidah setelah, itu beliau mengatakan Rabbana walakal hamdu. Nah. Baik, Rabbana walakal hamdu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah. Boleh Rabbana walakal hamdu dengan waw. Boleh juga Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Hmm. Dan disunahkan juga untuk menambahkan setelah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini sunnah, tambahan ini sunnah hukumnya. Nah. Yang wajib adalah Rabbana walakal hamdu. Kemudian asalisa yang ketiga dari wajib-wajib sholat. Qaulu Rabbana walakal hamdu Mengucapkan Rabbana walakal hamdu ya, Setelah Sami Allahu liman hamidah Dan ini lil ma'mum faqat amal imamu wal munfaridu fayusannu lahumal jam'u bainahuma nah, ucapan rabbana walakal hamdu ucapan itu saja itu hanya untuk makmum saja adapun imam dan munfarid maka disunnahkan nah untuk menggabungkan keduanya. Bahkan diwajibkan. Nah, menggabungkan keduanya tentunya. Nah, karena sami Allahu liman hamidah tadi wajib ya. dan robbana walakal hamdu juga wajib. Ya. maka imam dan munfarid ya dia membaca kedua-duanya. Wajib membaca kedua-duanya. roji wajib. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu Ini wajib menggabungkan keduanya bagi imam dan munfarid Adapun makmum hanya Rabbana walakal hamdu saja Li hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang di atas tadi Pada nomor dua tadi Wali hadis Abi Musa dan juga karena hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wafihi dan pada hadis tersebut disebutkan wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan oleh kalian wahai para makmum Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Nah, perhatikan di sana tadi di riwayat Abu Hurairah disebutkan Rabbana walakal hamdu pakai wau. Pada riwayat Abu Musa Rabbana lakal hamdu tanpa wau. Ini menunjukkan bolehnya ada wau-nya, boleh juga tidak ada wau-nya. Boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu. Kemudian Ar-Rabi'ah yang keempat dari wajib-wajib salat, qaulu subhana rabbiyal azim. Ucapan subhana rabbiyal azim marratan satu kali fir ruku ketika ruku. Nah. Baik, yang wajib adalah satu kali. Nah, adapun lebih dari satu kali ya hukumnya adalah sunnah. Dan di sana juga ada Eh, zikir-zikir yang lain ya ada zikir-zikir yang lain yang disunahkan untuk dibaca ketika ruku nah, ya. bisa dilihat dalam uh, sifat sholat Nabi ya. karya Syekh Albani atau yang lainnya nah. atau bisa juga melihat kepada kitab-kitab hadis tentang doa doa ketika ruku. Nah, selain subhana rabbiyal azim. Ada doa-doa yang lain. Kemudian al-khamis yang kelima. Qaulu subhana rabbiyal a'la Ucapan subhana rabbiyal a'la marratan fis sujud. Nah, sekali. Subhana rabbiyal a'la satu kali, fis sujud ketika sujud. Ini yang wajib. Yang wajib adalah satu kali. Nah, adapun lebih dari satu kali ya, itu hukumnya adalah sunnah. Apa dalilnya bahwasanya subhana rabbil a'la hukumnya wajib diucapkan ketika sujud. Li qauli Hudzaifah fi hadisih. Dalilnya adalah ucapan Hudzaifah Ibnu Yaman dalam hadisnya kana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata ketika rukuknya subhana rabbiyal azim. Wa sujudihi dan beliau berkata ketika sujudnya subhana rabbiyal a'la. Nah, maha suci Allah, Rabku yang maha tinggi. Nah. Al hadis nah. sahih ya. Rawahul khamsah ya. wa Abu Dawud wa Tirmidzi. dan juga boleh dengan atau disunahkan untuk ditambah dengan doa-doa yang lain. Nah, karena di sana ada doa-doa yang lain ya. Naam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sujud. Dan sunnah menambahkan doa-doa tersebut. Nah, itu setelah Subhanallah rabbiyal a'la dia menambah dengan doa-doa yang lain hukumnya sunnah. Dan disunnahkan ya untuk eh, naam bersungguh-sungguh dalam berdoa dengan doa-doa yang sesuai dengan hajatnya. Nah, doa minta ampunan, ya, doa minta keselamatan, minta kokokohan, minta hidayah ya dan seterusnya minta jannah. Nah, Disunahkan untuk banyak berdoa ketika sujud Dan sujud adalah situasi yang paling dekat Antara seorang hamba dengan robnya nah, fihi doa Maka perbanyaklah padanya doa Hanya saja doa yang dibacakan ketika sujud nah, Hendaknya dengan bahasa Arab nah, Hendaknya dengan bahasa bahasa Arab Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya belajar, ya, dihafal. Nah. Taib. <clears throat> Karena sebagian para ulama berpendapat ketika tidak dengan bahasa Arab dengan bahasa yang lain, ya, maka ini kalam, kalam yang di luar sholat. Ya. Maka sebagian para ulama berpendapat betul sholat, bisa membatalkan sholat, ya, ucapan-ucapan bahasa Jawa, bahasa apa ya, di dalam sholat. Ya. Ini kalam masuknya dan kalam adalah termasuk pembatal-pembatal sholat. Hmm. Dan juga tidak diperkenankan atau makruh ya, membaca doa yang doa tersebut naam adalah termasuk daripada ayat dari Al-Quran. Ya. Karena terdapat larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat ketika ruku dan ketika sujud. Nah. Terus bagaimana ketika pengen doa-doa yang naam seperti ada dalam Al-Qur'an ya. Taib. Bisa dengan lafat yang lain. Nah, bisa dengan lafat yang lain atau mengganti dengan lafat yang lain. Misalkan dalam Al-Qur'an eh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar Ya. Yang dikenal dengan doa apa ini? Doa sapu jagad ya. Nah. Doa bagus ini. Ya. Nah, pengen dibaca dalam rukuat eh, dalam sujud ya. Namun tidak boleh dengan eh, lafat yang persis dengan apa yang ada dalam ayat, apa yang ada dalam Al-Qur'an. Boleh diganti dengan lafaz yang lain. Misalkan ketika dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah, maka kita ganti Allahumma atina fid dunya hasanah. Rabbananya tadi diganti Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Agar tidak sesuai atau tidak sama dengan ayat. Ya. karena terdapat larangan membaca ayat ketika ruku atau sujud. Kemudian watusan nuziyada ziyada fit tasbih fi sujud war ruku ila thalath. Dan disunahkan ya, disunahkan untuk menambah tasbih ketika sujud atau ketika ruku sampai tiga kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, sampai tiga kali ini hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Hukumnya sunnah. Yang wajib hanyalah satu satu kali saja. Nah, baik selesai dari enam poin yang kelima dari wajib-wajib sholat. Masih tersisa 6, 7 dan 8 Tiga lagi dan beberapa tambahan lagi insya Allah nanti Tentang wajib-wajib sholat Namun insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang Bi'idnillahi ta'ala Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilahi la anta wa astagfiruka wa tubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin